بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذاكر لمن ذكر وصلاة الله وسلامه على أفضل الذاكرين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا الله Jadikanlah kami hamba yang senantiasa berzikir kepadamu. Dengan lidah kami, hati kami, dan anggota tubuh kami. Itulah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Yang akan kita hadirkan pada kesempatan ini adalah berzikir. Kemarin kita sudah berbicara tentang sholat. Untuk menyempurnakan kita di dalam melaksanakan sholat. Maka jangan lupa kita melakukan zikir kepada Allah. Dan zikir diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang melarang zikir, dia tidak pernah kenal Nabi. Dalam hadis Sahih diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adh bin Jabal, Nabi berkata kepada Sayyidina Mu'adh, hadis musalsal bil mahabbati. Hadis yang diriwayatkan dari perawi, dari perawi hingga sampai Nabi dengan mahabbah. Selalu semua perawi mengatakan kepada muridnya, ini uhibbuk, aku mencintaimu. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Mu'adh bin Jabal, Ya Mu'adh, ini uhibbuk. Wahai Mu'adh, aku mencintaimu. Ya Mu'ad ini uhibbuk wahai Mu'ad aku mencintaimu sampai tiga kali. Kemudian Nabi Muhammad berpesan, "Kul katakan hai Mu'ad." Katakanlah wahai Mu'ad, Mu'ad bacalah wahai Mu'ad dubura kulli salatin setiap habis solat Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nabi Muhammad mengajari kepada Sayyidina Mu'ad untuk berzikir setelah solat. Sekarang ada orang melarang solat, melarang berzikir setelah solat. Ada tasbih tahlil diajarkan setelah solat. Zikir setelah sholat sangat banyak dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan suara yang diangkat itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang dihadirkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, bahasanya disebutkan, Inna rab as-sawti bid-dikri idan sarafu minal maktubati maktubati idan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara di dalam berzikir setelah selesai sholat itu pernah ada terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berzikir sudah sunnah. Menyuarakan zikir pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir bukan harus sembunyi-sembunyi. Zikir menyuarakan zikir dan banyak zikir yang diajarkan disuarakan. Termasuk adzan sendiri ada zikir keras-keras, takbir di hari raya keras-keras, dan juga disebutkan di dalam Al-Quran innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin adalah orang yang di saat disebut nama Allah. Orang lain yang menyebut kita mendengar. Lalu bergetar hatinya di saat disebut nama Allah. Jadi berzikir kepada Allah sangat penting. Kemudian Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kita akan menemukan ketenangan hati. Berzikir menemukan ketenangan hati. Maka jangan sampai ada di antara kita tidak punya zikir. Zikir mulai dari istighfar setelah sholat, baca ayat kursi setelah sholat, Baca Allah ma'ini ala dikrik setelah sholat. Baca la ilaha illallah setelah sholat. Dan itu diajarkan Nabi SAW. Nabi mengingatkan. Jadidu imanakum. perbaharui imanmu. Perbaharui imanmu. Para sahabat menjawab, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Gimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Nabi Muhammad menjawab, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah." Jadi baca la ilaha diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ada sebagian ulama yang selalu menekuni la ilaha illallah karena itu akan memperbaharui iman. Jadi berzikir kepada Allah. Kita harus punya zikir. Dan juga Al-Imam Haddad rahimahullahu taala punya zikir yang sangat masyur dengan sebutan Ratibul Haddad. Di pagi harinya Imam Haddad juga punya zikir namanya al wibdul Latif. Dan juga ada zikir ringan yang yang kita kumpulkan, yang kita ambil dari ijazah guru-guru, al wibdul Fatih bisa. Intinya jangan sampai di antara kita tidak punya zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah dengan istiqomah. Dengan keistiqomahan. Bukan hari ini zikir, esok tidak. Misalnya roti bulhadat kita baca setiap habis maghrib. Kalau tidak bisa habis isya. Kemudian setiap habis sholat setelah itu habis sholat subuh kita baca namanya al-wirdul latif. Setelah itu lakukan kegiatan duniamu. Lihat, duniamu sudah sholat, yang penting sholat duhur dengan zikir ala kadarnya. Tapi yang penting jangan sampai tidak punya zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Zikir itu ya wirid sama. Zikir dengan wirid sama. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Dan sudah berjanji Allah akan menyebut orang yang menyebut namanya. Jadi kalau kita berzikir zikir kepada Allah akan mengundang. Bahkan Allah sudah pernah menjanjikan, aku akan berikan orang yang sibuk berzikir kepadaku melebihi daripada orang yang minta kepadaku. Jadi dengan berzikir kepada Allah ini Allah akan memperhatikan kita, melihat kita dengan rahmat dan pemberian dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semuanya membiasakan dengan zikir. Jangan sampai tidak punya zikir. Alhamdulillah khususnya di masyarakat kita ini sudah mulai marak dengan istilah zikir-zikir. Apakah dalam bentuk salawatan? Salawat bagian daripada zikir. Ada kegiatan-kegiatan salawatan. Kemudian ada kegiatan ratibul haddad. Masya Allah. Yang ini biasanya dipelopori oleh para ahli tarikah, ahli tarikah. Ya ahli toriko. Toriko adalah sebuah kebenaran. Toriko itu mendidik umat ini untuk membersihkan hati, kemudian agar umat ini punya wirid-wirid yang dirutini, yang ditekuni. Mari kita semuanya membiasakan. Biasanya yang diajarkan oleh para guru-guru, kalau habis sholat itu ada dikir-dikir ringan ya, istighfar ya. Istighfar. Dan Nabi SAW beristighfar sehari tidak kurang dari 100 kali. Bahkan dalam riwayat setiap majlis. Ya Rasulullah, dosamu apa sampai engkau banyak istighfar ya Rasulullah? Nabi Muhammad yang tidak pernah punya dosa akan tapi ternyata banyak berzikir. Dan Nabi Muhammad banyak berdoa. Nabi Muhammad memohon, berzikir Nabi Muhammad, kurang apa Nabi? Dan zikir ada yang diambil dari Al-Quran. Zikir ada yang diajarkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya semua itu adalah menghidupkan hati. Bidzikrillahi tatmain. Allah bidzikrillahi tatmain bil ada orang yang tidak merasa tenang dengan berzikir, itu memang hatinya hati yang rusak. Maka yuk kita semuanya membiasakan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah kita. Kita biasakan, jangan sampai tidak. Minimal ini, setiap hari sholat, pastikan Anda akan duduk 10 menit, 5 menit untuk baca zikir. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Baca ayat kursi. Baca istighfar. Seperti tadi baca Allah ma'ini ala dzikri wa syukri wa husnul atau la ilaha illallah semampu Anda, setelah itu Anda mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Anda melakukan salat sunat dan bubar Biasakan, itu akan membantu kekhusuan kita di dalam salat. Jadi di dalam salat sendiri setiap habis salat ada dikir Kemudian ada dikir-dikir tambahan kayak tadi kalau bisa roti haddad. Bisa Anda bisa mengambil roti haddad ijazah dari para ulama, para guru. Alhamdulillah di masyarakat itu sudah banyak itu. Baca roti haddad atau roti bil atas. Kita harus punya zikir yang kita baca Cuman biasanya di masyarakat hanya dibaca seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu hanya untuk belajar. Akan tapi untuk kita bawa kebiasaan itu ke rumah kita. Jangan hanya berzikir di saat kumpul-kumpul. Sebulan sekali zikirnya. Apa itu? Hah. Alhamdulillah masih berzikir. Sebulan sekali berkumpul dengan Ustaz A, Ustadz B itu untuk belajar berzikir. Akan tapi hakikatnya bagaimana ilmu yang kita dapat di situ kita bawa di rumah kita. Untuk kita rutinkan setiap hari. Dan sebaik-baik ibadah dan amal dan zikir adalah yang istiqomah. Bukan banyaknya. Ada orang berpikir sehari 10 ribu sholawat misalnya. Tapi besok gak sholawatan <laughs> lagi. Istiqomah ya, dikit istiqomah. Istighfar 100 kali. Ini saja. Insya Allah kalau kita bisa menekuni itu semuanya, maka lihat sholawat kita akan semakin, sholat kita akan semakin khusyuk, Kemudian hati kita semakin tenang sehingga kita semakin rindu terus untuk beribadah dan mudah dijauhkan oleh Allah untuk menjauhi kemaksiatan. Ini saja mohon maaf dan wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.